السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعكم bi إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kembali dan terus kembali dibahagiakan oleh Allah kita duduk di majelisnya Allah Bahkan kenikmatan ini bukan hanya karena ada siaran dakwah. Cahaya hati ini tidak. Tapi memang kita menikmati. Arifin bersama jamaah sangat menikmati. Sholat berjamaah, subuh di masjid. Kita lalui dengan kajian isyrok. Terima kasih keluarga besar Antep. Melalui inilah kita bisa bersilaturahim. Dan silaturahimnya melalui dakwah lagi ya Ustaz. Ini guru-guru semua hadir. Jamaah. Karena kita sering bertemu dalam majelis ini tumbuh kami saling sayang, saling cinta. Inilah kecintaan dan saling cinta yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti. Ijtama alaihi wa tafaraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah karena kalau bukan karena itu tidak mungkin kita bertemu di sini.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 Allah ulang sampai Allah berulang-ulang menanyakan kepada kita 33 kali Allah ulang 33 kali Allah ulang apa yang Allah ulang sampai Allah berulang-ulang menanyakan kepada kita tolong nasihati kami Ustadz Fadlan yang mulia سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah subhanahu wa ta'ala 33 kali bertanya kepada hambanya di muka bumi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Ini pertanyaan cinta dan kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Seakan-akan di balik itu Allah belum menurunkan nikmat itu kepada kita. Belum cukup. Sehingga Allah bertanya itu kepada kita. Jangan-jangan sampai hambanya tidak kebahagiaan tidak mendapatkan nikmat itu ternyata nikmat itu telah Allah cukupkan Allah tanya nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan mata Allah berikan lisan hidung rambut Semuanya Allah berikan, bahkan isi alam semuanya Allah berikan. Bahkan Allah melebihkan makhluk atau hamba yang bernama manusia di atas muka bumi melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain Berupa akal dan pikiran dengan akal dan pikiran itu mereka mampu ikroh baca apa yang Allah ciptakan sehingga mereka mengambilnya bacaan itu untuk membuat energinya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-harinya tentu melaksanakan fungsi dan tugas utamanya adalah ibadah sepenuh jiwa untuk merasakan nikmat itu. Ada tiga kabilah yang berjalan dari Medina ke Mesir. Masing-masing kabilah jumlahnya 10 orang. Kabilah yang pertama mereka jalan ketika mereka hendak masuk di kota Mesir, ada suara yang keluar dari padang pasir kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit kamu akan sangat menyesal kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak kamu pun akan sangat menyesal Allah Kabilah yang pertama sepuluh orang ini melihat ke timur, barat, selatan, utara tidak ada orang. Tapi suara itu terus keluar dari padang pasir. Akhirnya mereka turun dari onta mereka, masing-masing orang mengambil satu genggaman pasir naik ke onta dan melakukan perjalanan menuju Mesir. Esok hari kabilah yang kedua juga jumlahnya 10 orang lewat padang pasir yang sama. Suara yang sama pun keluar kepada mereka. Kabilah yang kedua pun melihat ke barat, ke timur, utara, dan selatan tidak ada orang. Tapi suara itu terus keluar dari padang pasir kepada mereka. Mereka mengambil keputusan turun dari padang pasir. Masing-masing orang mengambil satu kantong pasir. Hmm. Naik ke onta dan melakukan perjalanan menuju Mesir. Esok hari kabilah yang ketiga pun melewati pada pasir yang sama. Mereka juga jumlahnya 10 orang. Suara yang sama pun sampai kepada mereka. Kabilah yang ketiga melihat ke timur, ke barat, utara dan selatan pun tidak ada orang. Tapi suara ini terus keluar dari padang pasir kepada mereka. Mereka turun dari onta mereka masing-masing orang mengambil satu karung pasir itu. Allahu Akbar. Setiba jadi Mesir, kabilah yang pertama bertanya kepada kabilah kedua dan ketiga. Wahai kabilah kedua dan ketiga, apakah kamu melewati padang pasir dan mendengar suara dari padang pasir? Kabilah yang kedua mengatakan, "Iya." Lalu kabilah yang pertama dia buka hasil bawaan satu genggaman. Ternyata isinya adalah intan dan berlian. Dia sangat menyesal. Allahu Akbar Kabilah yang kedua begitu dia buka satu kantong diperhatikan oleh kabilah pertama dan kedua ternyata isinya pun intan dan berlian dia menyesal Kabilah yang ketiga begitu dia buka isi satu karung itu, dia pun menyesal. <laughs> Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Keimanan jika sudah berada dalam jiwa kita. Juku justru intan dan berlian tidak ada nilainya kecuali hari-harinya dekat kepada Allah maka marilah kita kembali fafiru ilallah lari cari Allah dengan keterbatasan yang kita miliki lari cari Allah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita lari cari Allah dengan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita agar kita tidak boleh lagi menangis ketika Allah bertanya tentang ayat ini kepada kita justru ketika Allah mengatakan wahai fulan, wahai fulan kita berdiri di sepertiga malam kita duduk menjelang waktu subuh kita bersama-sama untuk menghadirkan jiwa kita kepada Allah Rabbul Alamin kita berada di kantor tanpa melakukan apa-apa aktivitas kehas keharian kita lakukan tetapi semuanya muara kepada perjumpaan kepada Allah Rabbul Alamin Allahu Akbar ya Allah Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, tetapi karena kita merasakan nikmat ini untuk membuat orang lain mendapatkan nikmat yang dari Allah. Justru itu membuat kita seakan-akan memiliki uang satu bilion di dalam rumah kita. Padahal kita telah mengajarkan nikmat yang Allah tawarkan kepada kita selama ini. Kita mengulangi bacaan ini dalam surat 55 kita tidak sanggup. Kita tidak kuat. Karena hitungan Allah kepada kita memang satu persen di muka bumi. Tapi tawaran 99 persen itu Allah siapkan di surganya. Kenapa ketika satu persen ini membuat kita dusta kepada Allah Rabbul Alamin? lupa lalai pada Allah Rabbul Alamin sehingga ketika orang yang membaca surat 55 dia merebah badannya di atas tikar untuk menangis meminta ampun kepada Allah ya Allah ya Rabb aku fakir aku hanya bergantung kepada engkau Aku tidak ada nilai jika hari ini engkau tidak membuka hatiku dekat kepadamu. menangis jika satu waktu sunnah saja terlewat menangis jika satu waktu keadaan hidupnya tidak ingat kepada Allah Rabbul Alamin sungguh menyesal kalau hanya sedikit yang dilakukan kepada Allah Rabbul Alamin sungguh mereka menyesal kalau melakukan yang banyak tetapi tidak dengan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin Allahu Akbar walillahilhamd Ikhwah. Waktu yang Allah berikan di dunia ini terlalu sebentar. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Kabilah-kabilah itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata semua kabilah itu menyesal. Apalagi yang tidak membawa apa-apa. Yang beribadah, yang beramal saleh saja menyesal amat sangat. Wa idza marru bilagwi marru kirama. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi meraih kemuliaan di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Itulah yang membuat orang beriman, afwan, serakah dalam amal ibadah. Haus amat sangat dalam taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu yang buat dia bermujahadah malam ia qiyamul lail dia lanjutkan dengan istighfar di waktu sahur wal mustaghfirin bil ashar wa bil ashari kum yastaghfirun ia lanjutkan dengan tadabbur Quran di waktu fajar lalu ia menikmati salat berjamaah di masjid ia jaga dirinya dengan berwudu ia syukuri nikmat dengan sedekah ia pun mohon rezeki dari Allah dengan salat duhanya wajah yang selalu senyum, hati yang selalu ingat Allah di mana kapan bagaimanapun dan sibuknya dalam perbaikan kebaikan sehingga tidak ada yang sia-sia di dunia yang sebentar ini. Semua menjadi nilai di hadapan Allah. Hidup seperti musafir yang memiliki batas perjalanan yang disebut dengan maut. Ikhwah, kita pulang kampung perlu bekal sekarang pulang kampung akhirat selama-lamanya amat sangat jauh bersegeralah mendekat kepada Allah kerahkan segala potensi untuk mendekat kepada Allah hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan lagi-lagi terbatas waktu beginilah kajian yang indah bersama guru yang mulia Ustadz Fadlan tidak terasa tidak terasa beginilah cara Allah beri nikmat iman kepada kita senang kajian ilmu mendekat kepada Allah jazakumullah Ustadz dan terima kasih ini amal jariah semua anak-anakku sayang ini kura-kura ada ayam kukukuk ya ada celengan macam-macam ini terima kasih Insya Allah diterima oleh Allah amal jariah dan anak-anak yang mengumpulkan ini menjadi anak yang saleh ibu-ibu yang mengajarkan anaknya ini menjadi ibu yang saleha bapak-bapak yang teladan menjadi bapak yang saleh silakan amal jariah hubungi kepada Akhi Awaludin nomor telepon 0856 90010 maafkan kami banyak hilap jazakumullah Ustaz Ustaz semua ikhwah fillah kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله